Jauhkan niat-niat yang jelek dan mari kita syukuri atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab kita bisa duduk di majlis yang mulia ini berangkat dari rumah melawan rasa ngantuk dan lain-lainnya bisa hadir di majlis itu adalah nikmat taufik dan hidayah kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita duduk di tempat yang mulia ini. Tidak akan bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwasanya apapun yang Allah takdirkan untuk kita setiap harinya itu itu yang terbaik untuk diri kita dan perlu kita syukuri. Di pagi hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan tentang kajian kitab Widayatul Hidayah yang sebelumnya akan kita hadirkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas hadis tentang sombong. Apa kesombongan itu? Bagaimana Nabi menjelaskan tentang makna kesombongan yang sungguhnya sehingga dalam hadis yang kita baca kemarin ada sahabat yang bertanya bagaimana wahai Rasulullah jikalau kita temukan orang yang berpakaian dengan pakaian yang bagus bersandalkan dengan sandal yang bagus apakah dia dikatakan orang yang sombong Nabi menjawab tidak ya. karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal Allah itu indah dan suka akan keindahan dan sungguhnya makna sombong adalah batrul haqi wa ghamtun nas menolak kebenaran wa ghamtun nas dan merendahkan orang lain dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat sombong. Pada pagi hari ini kita akan bawakan hadis riwayat Abi Hurairah ya, yang sebelumnya dimulai dalam kitab ini dengan ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi wa arjulakum ila al-ka'bain bab menjelaskan tentang wudhu ya, kita baca singkat karena wudhu sudah kita bahas di awal pembahasan kitab Bidayatul Hidayah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin melaksanakan salat, maka berwuduklah, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biruusikum dan basuhlah kepala kalian." Ya. Yang kita pahami dalam madhab kita Imam Syafi'i membasuh sebagian dari rambut dan ada perbedaan di antara para ulama yaitu yang sudah kita bahas pada pertemuan awal dalam madhab Imam Malik wajib membasuh seluruh bagian kepala. Jadi kalau seandainya ada kita memiliki rambut semuanya wajib dibasuh menurut madhab Imam Imam Malik. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i cukup walaupun hanya satu helai rambut selama rambut itu tidak keluar dari batas kepala. Wa arjulakum dan membasuh kaki-kaki kalian ilal ka'bain sampai ke siku-siku. Wa an Abi Hurairah, hadis riwayat Abi Hurairah sahabat Nabi yang asli namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ala adullukum ala ma yamhullah على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات kata Nabi Muhammad maukah kalian aku beritahu tentang sebuah amalan sebuah pekerjaan yang jikalau kita kerjakan Allah akan menghapus seluruh dosa kita. Wa yarfa'u bihi darajat dan jikalau kita amalkan perbuatan itu atau amal itu Allah akan mengangkat derajat kita. Galu bala ya Rasulullah. Para sahabat pun berkata, iya wahai Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami kata maksud para sahabat. Wagala Rasulullah SAW berkata isbaghul wudu alal makarih yaitu menyempurnakan wudu bagi orang yang dalam keadaan mendesak Kata Nabi Muhammad kalau kita sempurnakan wudhu kita seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam berwudu bukan hanya yang wajib saja tapi yang sunnah juga dijalankan. Kata Nabi, orang yang seperti ini yang bisa menyempurnakan wudhunya akan dihapus seluruh dosanya wa yarfa'u bihi darajat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata isbahul wudu menyempurnakan wudu alal makarih dalam keadaan yang terdesak ya. dalam keadaan terdesak ya terburu-buru kok masih bisa menyempurnakan wudhu maka dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni dosanya atau mungkin dalam keadaan yang dingin ya dalam keadaan dingin kok masih berusaha untuk menyempurnakan wudhu mengamalkan apa yang ada dalam wudhu dengan sunnah-sunnahnya maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus dosa-dosanya Wa kasratul khuta ilal masajid dan memperbanyak jalan menuju ke masjid. Ya. Memperjana, memperbanyak pergi ke masjid juga termasuk amalan yang bisa menghapus dosa kita. Karena langkah kaki kita menuju ke masjid, setiap langkah dapat ganjaran, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa salah ba'da salah dan menunggu waktu salat yang lain setelah kita salat fardu ya pergi ke masjid waktu maghrib pergi ke masjid waktu maghrib untuk sholat maghrib berjamaah daripada pulang ya, yang ada tidak zikiran yang ada malah nanti ketemu teman akhirnya ngobrol dan lain-lainnya bisa berbahaya juga bisa menggunjing menunggu sholat di masjid ya, menunggu sholat yang akan datang selanjutnya yaitu sholat isya jikalau kita sholat maghrib itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami hadis ini ya, menganjurkan kita untuk banyak beriktikaf di masjid ya. Dan alhamdulillah ini hadis cocok dengan kitab Bidayatul Hidayah yang selagi kita bahas, kita masih membahas tentang pembahasan masjid. Ya. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah menganjurkan kita untuk banyak iktikaf di masjid dan sungguh jikalau kita sadari ya, bahwasanya jikalau ada seorang hamba yang dia itu pergi ke masjid kemudian bernadar niat bernadar ya Allah jikalau aku ya, selama aku masuk di masjid ini ya Allah aku bernadar aku beriktikaf kepadamu ya Allah sehingga iktikaf yang awal hukumnya sunnah karena diniatkan untuk bernadar jadi wajib dan melakukan ibadah wajib itu pahalanya lebih besar. Melakukan ibadah wajib pahalanya lebih besar. Ibu niat, ya Allah, kalau kau lancarkan rezeki saya di bulan ini ya Allah, kau lancarkan dagangan saya ini ya Allah, kau lariskan dagangan saya sehingga saya dapat uang banyak ya Allah, aku bernadar, aku akan beri makan fakfukorak dan masakin. Maka sodakohnya ini yang asli hukumnya sunnah jadi wajib dan pahalanya pun beda. Kalau kita pahami pahala sunnah dan pahala wajib tentunya beda lebih banyak pahala pahala wajib. Dan jikalau kita sadari niat, niat iktikaf kita ini yang kita rubah menjadi wajib di masjid itu bisa menimbulkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita belajar ya. Kita bisa tahu bagaimana cara mengambil dan mencari pahala itu yang kecil supaya jadi besar. Sehingga apa kalau kita niatkan berangkat ke masjid subuh berangkat ke masjid atau maghrib berangkat ke masjid niat selama aku masuk masjid aku niat iktikaf ya Allah dan aku itu niatnya bernadar niatnya nadar untuk iktikaf di masjid ya Allah dan yang kita pahami ya sering kita sering mendengar so saya dengar iktikaf itu wajib seharian penuh dalam madhab kita Imam Syafi'i iktikaf boleh walaupun hanya sejam atau di bawah sejam Walaupun ada perbedaan ya, dalam madhab Imam Malik dan lain-lainnya, iktikaf itu harus seharian penuh. Dan ini bukti bahwasanya ikhtilaful ulama itu rahmah. Ya. Perbedaan antara ulama itu adalah rahmat bagi umat. Ya. Kalau seandainya kita ambil satu perkataan Imam Imam Malik yang mengatakan iktikaf itu wajib seharian, insya Allah masjidnya sepi, tidak ada yang iktikaf. Karena apa? Kita sibuk kerja, sibuk mikirin toko, sibuk mikirin sawah. Lah kalau mau iktikaf seharian, eman itu tokonya, eman sawahnya. Kasihan istri di rumah sendirian, ya. Mending kalau bisa makan sendiri, kalau tidak makan kasihan. Sehingga iktilaf antara ulama ini menjadikan kita rahmah. Alhamdulillah ada Imam Syafi'i yang berfatwa iktikaf walaupun sebentar di masjid boleh. Yang penting ya, yang penting tata keramanya baik, menjaga bagaimana etikaf yang sesungguhnya. Bukan hanya pindah tempat tidur saja. Bangun dari rumah, dari ranjangnya ke masjid, niatnya etikaf tapi bawa bantal, bawa guling tidur di masjid. Ya. Bukan seperti itu etikaf yang sesungguhnya. Etikaf yang baik adalah etikaf dengan berzikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita hadirkan di ahad yang lalu. Kalau mau masuk masjid itu perbaiki niat. Pertama, niat etikaf Niat iktikaf supaya pahalanya banyak. Ya. Jangan sampai keliru dan jangan sampai ya eman kalau kita masuk masjid ya, berduduk lama di masjid tapi tidak niat iktikaf. Pahalanya pun sedikit. Niatkan niat iktikaf kalau bisa dinazar. Ya Allah selama aku masuk masjid ini ya Allah Misal nama masjidnya apa? Misalnya Nurul Iman dan lain-lainnya. Ya Allah, selama aku masuk masjid Nurul Iman, ya Allah, aku bernadar untuk ber beretikaf kepadamu, ya Allah maka itikafnya menjadi wajib dan dapat pahala wajib yang lebih banyak daripada pahala sunnah. Kemudian untuk perempuan pun boleh iktikaf. Ya. Perempuan boleh boleh iktikaf. Al Imam Al Baijuri dalam kitabnya beliau menjelaskan kalau seandainya ada perempuan yang pengen beriktikaf di masjid boleh-boleh saja. Tapi kata beliau, kalau seandainya ada musola atau masjid yang khusus digunakan untuk kaum wanita itu lebih baik. Kalau ada musola khusus, ya, masjid khusus digunakan untuk wanita, lebih baik iktikaf di situ daripada di masjid umum. Ya. Tapi itu pun harus ada syarat-syaratnya. Ya. Seorang wanita itu boleh sholat di masjid berjamaah di masjid. Yang syarat yang pertama adalah izin kepada suami. Ya. Izin kepada kepa, kepada suami. Bahkan kalau kita pahami loh Ustaz, itu kan ibadah. Kenapa harus izin suami? Masa kita mau beribadah perbuatan yang baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala harus dapat izin suami dan itulah wanita dalam dalam Islam. Islam ini benar-benar menjaga kehormatan seorang wanita. Coba lihat bagaimana Sayyidatuna Maryam ibn, ibnata Imran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha." Sayyidah Maryam bintu Imran ibu dari Sayyidina Isa alaihi salam beliau adalah wanita yang sangat mulia kenapa dikatakan beliau wanita yang mulia allati ahsanat farjaha beliau menjaga kehormatannya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an beliau Sayyidah Maryam menjaga kehormatannya bukan Allah yang menjaga sehingga apa dapat kita pahami untuk menjaga kehormatan wanita itu kewajiban seorang wanita itu sendiri. Kalau kita mau menjaga kehormatan wanita, Allah akan bantu dan memudahkan hal tersebut. Sayyidah Maryam sampai dikatakan, tatkala Sayyidah Maryam itu ada di kamar untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khalwat berdiam diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan malaikat Jibril. Fatamassala laha basaran sawiyah yang Allah utus malaikat Jibril untuk bertemu dengan Sayyidah Maryam ini, malaikat Jibril menyerupai seorang manusia yang sempurna. Sempurna pakaiannya, wajahnya pun sempurna ganteng. Untuk menemui Sayyidah Maryam di dalam kamar tempat Sayyidah Maryam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala melihat hal tersebut, Sayyidah Maryam melihat Malaikat Jibril ini datang dengan menyerupai seorang laki-laki. Beliau mengatakan, "Ini a'udzu berrahman in kunta Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau engkau adalah orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Malaikat Jibril karena Sayyidah Maryam tidak mengetahui hal tersebut bahasanya orang itu malaikat Jibril dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah lindungi aku dari orang ini ya Allah padahal malaikat tidak punya syahwat dan Sayyidah Maryam pun sebagai seorang wanita yang baik, seorang wanita yang mulia, tidak tergiur sedikit pun walaupun melihat lelaki yang tampan, yang sempurna. Sehingga yang didapatkan oleh beliau adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan oleh wanita-wanita muslimah kita. Maka wahai para suami, didik istri-istri ini ya, agar menjadi seorang yang solehah. Sehingga dikatakan kunci keberhasilan suami itu tergantung istrinya. Tergantung istrinya kalau istrinya ya ahlinya nonton TV saja, sukanya gonjeng orang, ngerumpi bareng ya. Kalau ngerumpi tidak kerasa bisa berjam-jam, pasti rezekinya suami macet ya. Mepet tidak karuan sudah rezekinya. Tapi coba lihat kalau seandainya punya istri yang solehah, ahli Quran, berdiam diri di rumah, tidak menimbulkan fitnah di sana sini, tidak pernah menggunjing ngerumpi orang. Kalau ada orang laki yang menemuinya, dia menjaga kehormatannya, menjaga kata-katanya, pasti suaminya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi apapun. Maka tugas suami yang benar adalah mendidik bagaimana istri itu menjadi wanita yang salehah. Tiru Sayyidah Maryam. Tiru Tunafati Mata Zahra yang sangat menjaga kehormatannya sebab didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala Sayyidah Maryam itu melihat sebuah jenazah yang lewat ya, jenazah yang lewat depan rumahnya, beliau menangis. Menangis dan berkata, Sayyidah Asma, wahai Fatimah putri Nabi, apa yang menjadikan sebab dirimu itu menangis? Apakah kau teringat akan kematian? Kata Sayyidah Fatimah, tidak, wahai Asma. Aku nangis bukan karena aku ingat kematian. Tapi aku nangis nanti kalau aku mati, Kemudian orang-orang mengkafani jasadku dan kemudian jasadku dipopong oleh orang-orang laki yang bukan mahramku sehingga lika liku tubuhku ini terlihat. Dan aku tidak mau hal itu. Wahai Asma, Sayyidah Fatimah masih memikirkan dirinya setelah wafat. Setelah wafat yang pintu amal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih memikirkan jangan sampai nanti ketika aku wafat orang-orang bawa jenazahku itu tanpa adanya keranda dan likak-likuk tubuhku terlihat. Di zaman dahulu tidak ada keranda, Bu. Kalau ada orang meninggal, eh, ada orang wafat, dibawa jenazahnya dibopong gitu kayak orang gendong. Ditaruh di bahu-bahu mereka. Sehingga kelihatan likak-likuk tubuhnya ke kelihatan. Sayyidah Fatimah tidak mau hal tersebut. Sehingga Sayyidatuna Asma ini berkata, "Wahai Fatimah, di negeri Habasyah itu, ya, kalau tidak salah negeri Habasyah itu sekarang negara Ethiopia di Afrika. Negeri Habasa itu orang-orang muslim di sana kalau ada yang meninggal mereka kafani kemudian mereka dimasukkan ke dalam keranda dan ditutup kerandanya dibawa menggunakan keranda tersebut. Maka Saranta Saidah Fatimah mengatakan kalau begitu aku berwasiat wahai Asma kepadamu. Kalau aku wafat angka jenazahku ini menggunakan keranda sampai orang-orang laki itu tidak bisa melihat jasadku. Kemuliaan wanita muslimah. Ya. Wanita yang mulia dalam Islam begitu menjaga kehormatannya, bukan malah mengumbar. Tapi yang kita dapati di akhir zaman ini, masya Allah, ya. seorang wanita muslimah, mereka dengan pede dan dengan bangga mengumbar auratnya, bahkan dipajang dengan sengaja di media sosial. Al Habib Umar bin Hafid bin Syah Abu Bakar, seorang alim besar dari kota Yaman, beliau pemimpin pondok Darul Mustafa di Carim Yaman, beliau mengatakan hukumnya haram jika ada seorang wanita yang memajang fotonya di media sosial sampai dilihat oleh orang laki. Hukumnya haram hati-hati. Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Fitnah sudah merajalela. Yang salah itu seakan-akan itu yang baik. Dan yang benar itu yang salah. Itu zaman kita sekarang, maka kita harus jaga. Ya, kembali ke pembahasan kita, iktikaf untuk perempuan tidak jadi masalah. Selagi dapat izin suami untuk beriktikaf di masjid, ya bahkan sholat jamaah pun seperti itu. Kalau ingin sholat berjamaah di masjid, wahai ibu-ibu, izin dulu sama suami. Ridho tidak suaminya. Kemudian yang kedua, tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah, ya, Kok alhamdulillah Bapak punya istri yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang cantik sekali istrinya. Kalau sampai ini keluar ya, mata laki-laki yang bukan mahramnya ini bakal melotot lihat istri saya. Tidak usah diizinkan istrinya sholat di di masjid, tidak usah istika, istikaf, tapi di rumah saja sudah berjamaah dengan dengan bapak. Kemudian tidak boleh berlebihan dalam berdandan, ya, pakai wangi-wangian, dan itu hukumnya haram sampai jikalau timbul fitnah. Terkadang wajah tidak mendukung, tapi dandanan mendukung. Ya. Ini hebatnya zaman sekarang itu. Orang hitam bisa jadi putih kayak tembok, Pak. Ini fitnahnya zaman tidak sadar tapi kadang-kadang ya tidak tidak sadar. Nah, kalau orang seperti ini tidak usah keluar rumah, sholat di rumah saja, ya. itikafnya ditunda dapat pahala itikaf yang penting niat baik. Sudah ada niatan aku kepengen itikaf ya Allah tapi aku takut timbul fitnah. Dapat pahala itikaf di rumah, di rumah saja. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa tidorus shalah ba'da shalah." Kita menunggu waktu salat ya. untuk datangnya salat yang lain itu juga menjadikan sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah angkat derajat kita ya. Nunggu salat ya nunggu duhur, nunggu asar setelah sholat duhur dengan ibadah bu. Ya. Maksudnya nunggu sholat yang akan datang itu dengan ibadah, bukan nunggu sholat habis sholat duhur salam baca wirid selesai nonton TV saya niat ya Allah sambil nonton TV saya nunggu sholat asar. Bukan seperti itu. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah nunggu sholat dengan ibadah. Nanti akan dijelaskan pembahasannya oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fadalikumur ribat kata Nabi. Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Maka ikatlah hal tersebut. Ya. komai hal tersebut. Apa yang menyempurnakan? Wudhu. Kemudian kasratul khuta ilal masajid banyak menuju ke masjid berjalan menuju ke masjid dengan niatan iktikaf dan lain-lainnya ya. Wanti tarus salah ba'da salah dan menunggu waktu salat setelah kita melakukan sholat wajib menunggu sholat wajib yang yang selanjutnya kemudian Nabi Muhammad juga berkata sami'tu dari sahabat Abu Hurairah juga sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu umatku ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ghurran muhajjalin wajahnya itu bersinar. Karena sebab apa? Min asaril wudhu dari sebab bekas-bekas wudhu. Disitulah Nabi itu menganjurkan kita untuk selalu bersuci. Ya. Selalu megang, pegang wudhu kemanapun. Ya. Kalau kita ini, kalau berdoa, kita berharap kepada Allah, Ya Allah cabut nyawaku dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita pikirkan, saya ini berharap saya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mungkin beribadah, mungkin sujud dan lain-lainnya, mungkin baca Al-Qur'an. Lah kalau saya bekerja gimana? Tapi saya kepingin husnul khatimah. Itulah pentingnya kita niati ya. Apapun yang kita lakukan itu dengan niat ibadah. Karena tujuan kita hidup adalah ibadah. Kalau jenengan kerja Bapak ya, Ibu masak di rumah, niatkan masaknya itu untuk ibadah. Ya Allah, aku masak ini agar suamiku senang ya Allah. Kasihan ya Allah makan daging itu sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali ya Allah. Setiap hari tempe terus ya Allah. Saya masak ya Allah sekarang dapat rezeki masak yang enak supaya suami saya senang dapat pahala karena itu ibadah. Ya. Menggembirakan hati seorang suami itu ibadah bahkan suami pun seperti itu menggembirakan hati seorang istri juga juga ibadah. Kalau keluar dari rumah tapi pengen kalau seandainya toh ajal menjemput tatkala kita keluar dari rumah, harapan kita kita mah dalam keadaan husnul khotimah tetap. Gimana caranya? Pegang wudhu. Dan insya Allah lebih diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam musibah. Pegang, pegang wudhu sebelum keluar rumah wudhu. Ya. Wudhu bilang sama istri, tidak usah salaman dulu. Ya saya pegang wudhu. Ya. Sudah dengan hati saja. Ya. Pegang wudhu. Ya. Kalau mengikut madhab Imam, Imam Malik tidak jadi masalah. Tapi tidak usah ngikuti madhab Imam Malik selagi kita bisa menggunakan madhab Imam Imam Syafi'i. Pegang wudhu tatkala keluar dari rumah kerja pegang wudhu ya. Sehingga apa yang kita dapatkan adalah tatkala kita menjaga dan menyumurakan wudhu kita, Allah ampuni segala dosa kita. Dan sungguh kalau ternyata ajal kita menjemput kita datang, ya, itu kita mati dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik. Pertama kita kerja, ya, diniati dengan ibadah, kerjanya pun sebuah ibadah. Kemudian tatkala Allah cabut nyawa kita, paling tidak kita pegang wudhu dalam keadaan su dalam keadaan suci. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang bisa ya, memperpanjang cahaya tersebut maka hendaknya dia melakukannya kata Nabi Muhammad SAW. Kan dikatakan oleh Nabi nanti umatku ini di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah mereka itu penuh dengan sinar. Maka bagaimana caranya sinar itu tidak redup. Sinar yang tampak dari wajah-wajah umat Sayyidina Muhammad ini tidak akan redup nanti di hari kiamat dengan apa? Maka perbanyaklah memperpanjang wu, memperpanjang wudhu. Para salafun saleh itu ya Masya Allah. Di antara mereka ada yang sholat subuh dengan wudhu isya. Ya. Sholat subuh dengan wudhunya isya. Kalau kita pernah, ya. ibu juga pernah sholat subuh dengan dengan wudhunya isya. Kapan? Ya ketika sholat isaknya lupa bangun jam setengah empat ya. sholat isya ya. sambil nunggu subuh duduk dikira ya. tapi kalau ulama anda sholat isaknya tepat waktu Adzan Isya jam setengah tujuh, jam tujuh, sholat Isya. Sampai subuh, sholat subuhnya menggunakan wudhu yang Isya. Tandanya apa? Mereka sangat menjaga wudhu mereka. Ya. Agar tidak, agar tidak batal berarti mereka tidak tidur. Ya mungkin tidak tidur. Ya. Penuh dengan ibadah. Atau mungkin mereka berpikir kepada Allah dalam keadaan duduk dan mungkin tidurnya dalam keadaan duduk. Sehingga tidak batal, tidak batal wudhunya. Itu mereka para salafun saleh. Hebatnya mereka bisa salat subuh dengan wudhu, dengan wudhu isya. Dan itu yang harus kita tiru. Ya gadaman ala gadamin bijidin auza'i. Sedikit demi sedikit kita tiru jejak para salafun saleh. Ya kalau orang nahan wudhu itu godaannya banyak. Biasa tidak megang wudhu, jarang kentut. Giliran megang wudhu, masya Allah. Lima menit sekali kepengen buang angin. Itulah setan. Tidak kepengen ngelihat manusia itu baik. Kemudian kita masuk dalam pembahasan kita kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang adab khuruj ilal masjid, tata kerama keluar dari rumah untuk menuju ke masjid dan ada doa yang kemarin tertinggal belum kita bahasakan. Kita baca sedikit doanya, ya kita baca, kemudian kita pindah ke bab selanjutnya. Wakul fitari kika, tatkala kita keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, kata Imam Ghazali, berdoalah di jalan. Ya. Tidak usah doa dengan angkat suara, tidak usah dengan hati, dengan hati saja. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik, wa bihaqqir raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsaya hada ilaik. Ya Allah, Aku mohon kepadamu ya Allah dengan berkah orang-orang yang sering berdoa kepadamu ya Allah. Wa bihaqir raghibina ilaik dan orang-orang yang sering menuju ke dalam rumahmu ya Allah. Wa bihaqqi saya dan dengan berkat jalanku ini menuju kepadamu ya Allah. Fa inilam akhruj asaran sungguh aku ini keluar dari rumahku ya Allah menuju ke masjid bukan karena untuk sombong. Bukan karena untuk menyenangkan diri sendiri untuk jalan-jalan tidak wala riaan dan juga bukan karena riak wala sum'atan sama bukan karena di, ingin di dipuji oleh orang lain dilihat oleh orang lain bal kharajtu tiqa'a tapi aku keluar dari rumahku ini menuju masjid ya Allah karena aku takut ya Allah karena aku takut akan kemurkaan kemurkaan dirimu ya Allah kepadaku Wabtiqa amardatik dan aku keluar dari rumah ini menuju ke rumahmu ya Allah, menuju masjidmu karena aku mencari ridhamu ya Allah. Was'aluka antung kidani minan nar sehingga aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan diriku ini dari api neraka. Wa antudkhilanil jannah dan masukkan aku ke dalam surga wa taghfir li dunubi dan ampuni segala dosaku fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta dan sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa manusia ini kecuali engkau ya Allah doa yang dihadirkan oleh Imam Ghazali ya, bisa dilihat dalam kitabnya kitab Hidayatul Hidayah intinya Imam Ghazali itu menganjurkan jikala kita berjalan menuju masjid hadirkan doa di situ karena sungguh setiap langkah kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya tatkala Allah lihat kita, manfaatkan waktu tersebut untuk kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kau lihat aku sedang berjalan ke ke rumahmu ya Allah, menuju masjidmu ya Allah dan sebab jalanku ini ya Allah ampuni segala dosaku, jauhkan aku dari api neraka dan masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Doa. Tidak paham bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia. Allah itu maha mengetahui dan maha paham. Ya. Ibu tidak paham bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa tidak apa-apa. Ya. Pahamnya bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris tidak tidak jadi masalah. Yang penting doa jangan sampai tidak tidak berdoa orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Merasa dunia ini miliknya sehingga meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalam bab ada bedukhul al-masjid ila tulu isyams. Bab yang menjelaskan tentang akhlak tata krama yang baik bagi seorang muslim yang masuk ke masjid. Kalau bab kemarin menjelaskan bagaimana tata kerama kita keluar dari rumah kita menuju ke masjid. Sekarang bab tata kerama menjelaskan seorang muslim yang ingin masuk ke masjid. Ya. Masuk ke masjid, sudah di depan masjid ingin masuk apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Faida arata dukhulal masjid. Kalau engkau ingin masuk ke masjid, faqaddim, maka dahulukan rijlakal yumna, kakimu yang kanan. Kalau mau masuk masjid, Ibu dahulukan kaki kaki kanan. Wakul dan katakan atau berdoalah Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma li dunubi waftahli abwaba rahmatik ya. ini sudah diajarkan mulai kita kecil oleh guru-guru ngaji kita ya kalau mau masuk masjid itu doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma li dunubi waftahli abwaba rahmatik wa mahma ra'aita dan selagi engkau melihat di masjid itu ada orang yang berjualan, ya. nah, ini ini dijelaskan oleh Imam bahwasanya dilarang berjualan di dalam masjid. Ya. Tidak boleh berjualan di dalam masjid. Ya, kalau kita lihat dengan pandangan mata kita, tidak ada orang yang buka tikar di masjid, jualan itu tidak ada. Ya. Tidak, tidak ada. Insya Allah tidak, tidak ada. Ya. Ibu jual pakaian, buka gulung apa, buka tikar di masjid, pakaiannya taruh di atas tikar, jualan di tengah masjid, tidak ada insya Allah. Ya. Tapi makna di sini adalah terkadang kita salah memahami, ya. kita tawar-tawarkan dagangan kita di masjid, ya. sama dengan berjualan di di masjid. Hati-hati. Sehingga Imam Ghazali mengatakan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melihat ada orang kok berjualan di masjid, katakanlah arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan untung kepada daganganmu ini. Ya Bu, ya. kalau lihat ada orang jualan di masjid, semoga jenengan tidak untung, gitu kan. Ya. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Apakah Nabi mengajarkan kita untuk mendoakan jelek? Tidak. Agar manusia ini yang sudah punya akal diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati agar dia faham, ini rumah Allah dibangun, masjid ini dibangun bukan untuk berjualan, tapi untuk beribadah, beriktikaf, berzikir, menyebut nama Allah, menjauhi menjauhi segala yang namanya dunia dan fitnah-fitnahnya dunia, keberlapan dunia itu dijauhkan semuanya dari masjid. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ghazali setelahnya, wa idza ra'aita man yanshudu fihi dhalah, kalau jika kalau kita temui di masjid kok ada orang yang mencari barangnya yang hilang, katakan kepadanya, la raddallahu alaika dhalatak, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ya. Ini Rasulullah sangat sangat tegas ya, untuk menjaga kehormatan masjid. Ya, makanya masjid itu kalau tidak dihormati ya gitu jadinya tidak di, di, dibikin aturan yang ketat, jadinya orang itu seenaknya saja jualan dalam dalam masjid dan lain-lainnya. Kata Imam Ghazali dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau lihat orang kok mencari barang yang hilang di masjid, katakan kepadanya semoga Allah tidak menemukan barangmu. Semoga engkau tidak bisa menemukan barangmu. Kata Imam Ghazali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Agar orang itu sadar kalau masjidnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan jadikan yang mentang-mentang motornya hilang pergi ke masjid, mentang-mentang sonnya masjid itu tinggi bisa dengar orang semuanya. Masuk ke masjid nyalahkan son, wahai para penduduk desa Karangrejo yang lihat motor saya tadi malam harap lapor kepada saya. Kalau dengar seperti ini semoga motor tidak ketemu, gitu kan bu? Tidak apa yaitu perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini kurang ajar namanya orang seperti ini. Dijadikan masjid itu tempat mengumumkan, ya. tempat tempat perantara untuk dia menemukan barangnya yang sifatnya hanyalah duniawi. Sehingga harus dijaga itu akhlak yang baik dalam masjid. Fa idza dakhaltal masjid falatajlis tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyah. Kalau kau masuk masjid, ya, maka jangan sampai kau duduk sebelum kau sholat dua rakaat tahiyatal tahiyatul masjid. Gimana Ustad? Kalau ternyata jamaahnya sudah didirikan, saya kepingin, kepingin sholat sunnah tahiyah itu kepingin. tapi ternyata imam sudah takbir, sudah sholat maghrib, sholat maghrib tidak usah sholat tahi, tahiyah dan dapat pahala tahiyat, ya. dapat pahala tahiyat. Fa ilam takun sallaita fi karak raka'atayil fajri, fajzu'uka uhuma anit tahiyah. Kalau seandainya ya kemarin Imam Ghazali itu menyarankan kepada kita kalau waktu subuh ya, kita kepingin sholat subuh di masjid, sholat fajarnya di rumah. Ya. Kalau bisa sholat fajar di rumah, baru ke ke masjid. Kemudian kata Imam Ghazali diberi jalan keluar kalau seandainya ya, mungkin masjidnya jauh, kita tidak sempat sholat fajar di rumah, harus pergi ke masjid. Kalau sholat fajar di rumah dulu, ya, nanti ketinggalan jamaah. Lah subuh ini cuma dua rakaat, eman kalau ketinggalan jamaah. Ya. Akhirnya berangkat ke masjid. Ketika masuk masjid kok ternyata jamaah belum dirikan, belum komat. Ya. Maka sholat fajar dan tahiyahnya dapat pahala juga dengan sebab kita sholat fajar tersebut. Ya. Sholat fajar tetap sholat, dahulukan yang muakat, dahulukan ya, yang muakat. Faidah faraqta minar rakaatain kalau sudah selesai sholat dua rakaat tahiyah fan will etikaf, maka niatlah ber beriktikaf. Jadi sudah kita katakan kalau etikaf itu hukumnya sunnah tapi kalau kita nadarkan iktikaf tersebut sehingga jadi ibadah yang wajib, pahalanya lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaatil fajr dan berdoalah ya sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan salat sunnah fajar. Ada doa yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan salat sunnah, salat sunnah fajar dan itu sudah dihadirkan banyak di buku-buku ya wirid-wirid untuk sehari-hari ya. Di, sini dihadirkan oleh Imam Ghazali Allahumma ini as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi ya Allah aku mohon kepadamu ini doanya sangat panjang sekali Bu ya. Doa fajar sangat sangat panjang maksudnya panjangnya tidak seberapa cuman kalau di kitab ini kita harus baca semuanya dan kita terjemahkan biar kita paham maknanya dan insya Allah sudah ada di buku-buku wirid ya. mungkin di wirid al-bahjah juga ada ya. buku wirid harian al-bahjah juga sudah ada atau yang lainnya ibu cari di toko-toko buku wirid harian insya Allah ada doa doa fajar Allahumma inni as'aluka imanan daima Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi ya Allah aku mohon kepadamu rahmatmu ya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada kepada hatiku ya Allah wa tajma'u biha samli dan aku mohon dengan sebab rahmatmu ya Allah, kau bisa menyatukan gerak-gerikku ya Allah. Watalumu bihasasi dan sebab rahmatmu ya Allah, kau satukan diriku ya Allah. Wataruddu biha ulfati dan kau kembalikan kepadaku ya ulfati itu kelembutan hati dengan sebab aku berdoa dan sebab rahmatmu ini ya Allah jadikan hatiku lembut maksudnya Watusluhu bihadini dan perbaikilah agamaku ya. Wa tahfadhu biha ghaibi dan jagalah orang yang tidak hadir di sekelilingku. Watarfa'u tarfa'u biha syahidi atau jagalah aku tatkala aku tidak tidak hadir di hadapanmu ya Allah. Ya. Maksudnya tidak hadir, tidak lagi beribadah, ya. lagi sibuk dengan dunia, sibuk cari cari uang, kerja, cari nafkah buat anak istri, minta kepada Allah jaga aku ya Allah. Watarfa'u tarfa'u biha syahidi Kemudian kau angkat ya Allah Kau angkat derajatku waktu zaki biha amali dan kau bersihkan seluruh amalku. waktu bayi biha wajhi dan kau terangi wajahku. laki waktu laki ini biharus di dan kau berikan petunjuk kepada aku wa ta'simuni biha min dan kau jaga aku dari segala macam kejelekan. Doanya sangat panjang dan waktunya sudah habis Ini doa intinya adalah kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab rahmat itu ya, Allah berikan apapun yang kita minta. Karena kita bisa beribadah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan karena rahmatnya Allah. Kita bisa menikmati hidangan-hidangan yang lezat ya, kambing, daging dan lain-lainnya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama itu mengatakan kepada kita jangan pernah tomak. Ya agar rahmat ini tidak habis duluan sebelum sebelum umur kita sebelum umur kita habis. Rahmat Allah itu selalu diberikan kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Maka carilah rahmat tersebut. Ya. Ala fi ayami dahrikum nafahat. Ya. Fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Setiap hari ini ada cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka carilah cucuran rahmat itu di mana? Tempat Allah turunkan rahmatnya itu di mana? Ya mungkin tatkala kita beribadah di kamar kita, disitulah Allah turunkan rahmatnya, maka beribadahlah di kamar anda. Oh mungkin di masjid tempat Allah turunkan rahmatnya, maka datangi masjid, beribadah di masjid. Oh mungkin majelis taklim, tempat Allah cucurkan rahmatnya, maka datang ke Masjid Ta'lim biar biar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang bisa kita lakukan di dunia ini dan nikmat pandangan kita kita bisa melihat dengan kedua mata kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pendengaran itu nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dahulu di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah 500 tahun. Umur para anbiya sama umur para manusia di zaman dahulu ya Ambiya Bani Israel itu umurnya panjang-panjang. Sampai ada dikatakan seorang hamba yang beribadah 500 tahun. 500 tahun isinya beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia wafat, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku." Karena rahmatku, karena aku kasihan wahai malaikat. Masukkan ini hambaku yang beribadah kepadaku di dunia ini ke dalam surgaku karena aku kasihan kepadanya. Rahmat Tuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena aku kasihan masukkan dia ke dalam surga karena rahmat Hamba yang ahli ibadah ini ya, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ibadah kepadamu selama ratusan tahun. Sekarang kau masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah karena rahmatmu, karena cuma engkau kasihan kepadaku ya Allah. Mana pahala ibadah-ibadahku ya Allah?" Kata hamba ini, Allah murka. Ya. Tidak menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala malah menentang Allah murka dan mengatakan kepada malaikat-malaikat seret dia ke neraka. Ini hamba yang tidak syukur, seret dia ke, ke neraka. Tatkala diseret oleh malaikat ke neraka, hamba ini minta ampun, ampuni saya ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmat, karena rahmatmu ya Allah. Allah mengatakan, wahai malaikat, coba buktikan kepada dia. Mana nikmat Nah, mana besar nikmatku kepadanya ataukah ibadahnya kepadaku? Sehingga Allah mengatakan ambil satu matanya timbang dengan ibadah ibadahnya selama ratusan tahun ternyata lebih berat nikmat pandangan satu mata dari Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah ratusan ratusan tahun ya. Dan itu yang perlu kita cari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dosa kita yang begitu banyak ini ya kelalaian kita akan Allah, kelalaian kita akan Nabi Muhammad, kita harap Allah beri rahmat kepada kita dan paling tidak Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama para ulama, para solihin bersama Nabi Muhammad karena Allah kasihan kepada kita. Ya. Karena Allah kasihan dan itu kesadaran yang perlu kita hadirkan dalam hati kita. Sadar bahwasanya diri kita ini tidak ada ibadahnya, ya. tidak ada amal baiknya dan jangan pernah menyangka dalam hati aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat orang-orang yang hidup di akhir zaman, kata Imam Sayyidina Ali bin Muhammad al Habsi pengarang Maulid Simtut Turor, orang yang ada di akhir zaman ini nanti nahnu yal mutaakhirun, kita wahai orang-orang yang hidup di akhir zaman kata beliau, la amal salihah wala zakiyah tidak ada amalnya. Kalau dibandingkan dengan mereka para sahabat Nabi, dengan para ambia, ibadah kita tidak ada apa-apanya wala nufuz zakiyah dan kita pun tidak punya hati yang bersih seperti hati mereka. Bal atwahid minna yumanni nafsuh annahu saleh. Tapi terkadang dengan keadaan kita ini yang tanpa amal dan tanpa hati yang bersih, kita berhayal bahwasanya diri, diri kita ini adalah orang yang banyak ibadah. Aku loh, orang yang banyak sodakoh, walaupun tidak diucapkan kepada orang lain, dalam hati saja. Dalam hati aku ini alhamdulillah bisa sholat tahajud bangga dengan amalnya dan merasa cukup dengan amal tersebut. Kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsi, itu adalah godaan setan. Itu adalah godaan setan, fitnahnya setan agar kita lebih malas untuk beribadah. Kalau orang sudah merasa cukup, ya, ibu kerja setiap hari dapat 100 juta. Ditawari orang lain untuk kerjasama. Karena sudah merasa cukup dari rezeki Allah Subhanahu wa taala 100 juta ini, ya, ditolak ini Orang yang ngajak kerjasama ini ditolak karena sudah sudah cukup. Itu kebiasaan manusia. Kalau sudah merasa cukup, yang lebih banyak ditinggal sudah. Ya, yang lebih banyak di, ditinggal. Sama dengan kita beribadah. Kalau sampai timbul dalam hati kita ini, ya, penyakit merasakan cukup akan ibadah diri kita, maka untuk menambah ibadah lagi kita akan malas karena sudah merasa cukup, sudah merasa cukup. Jadi harus kita buang itu sifat-sifat seperti itu agar kita selalu rindu akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sadari adalah dengan banyaknya mungkin kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang banyak ibadah, tapi kita harus sadar apakah banyaknya ibadah ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ternyata banyaknya amal ibadah kita selama kita hidup tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus cari cari waktu yang tepat kesempatan yang baik untuk kita beribadah dengan khusyuk lillahi taala sehingga diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jangan sampai pernah merasa alhamdulillah, insyaallah aku ini lebih baik daripada tetanggaku. Saya lihat tetanggaku itu ya, sukanya karaokean, sukanya dangdutan ya. Kalau saya alhamdulillah suka salawatan ya. Saya suka hadir salawat di mana ada salawat saya hadir. Yang saya dengar sholawat di rumah pun saya tidak pernah dengar dangdutan. Yang saya dengar sholawatan ya, saya setel Habib Syekh dan lain-lainnya. Alhamdulillah ini merasa bangga. Kalau Allah berikan hidayah kepada orang tersebut, kepada tetangga Anda, ternyata kok le jauh lebih baik. Mana yang lebih afdol Ya tetangga walaupun dia pernah berbuat berbuat salah. Terkadang kita yang tidak pernah berbuat salah tidak sadar. Ya, tidak sadar kalau Allah perbuatan kita ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, jaga hati agar ibadah kita ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah yang kita dapatkan hanyalah rasa capek saja ya. Tatkala menghadap Allah, amal ibadah kita tidak ada semuanya. Kita tutup materi yang mulia ini dengan kita membaca doa bersama-sama. Kita umumkan Ibu ya, ya rutinan rutinan kita, kita punya rutinan. alhamdulillah setiap malam Ahad sudah penuh setiap malam Ahad ya, sudah penuh kemarin sudah kita awal kita musyawarahkan kita bikin acara setiap malam minggu ya, untuk mengurangi para pemuda-pemudi ya agar tidak berpacaran dan lain-lainnya ya, tidak nongkrong dengan teman-temannya kita bikin majelis malam minggu ya bukan berarti yang hadir harus orang-orang muda tidak semuanya malah kenyataannya yang hadir ini banyak orang yang tua ya. yang muda tidak ada yang hadir padahal niatnya kita agar menggiring anak-anak muda ini supaya hadir di di majelis ya Kemudian kita ingin bikin majelis itu ya, serapi mungkin dan seindah mungkin bukan hanya pengajian. Ya. Lebih-lebih anak muda kalau diajak ngaji, ya, diajak ngaji ini goyang kanan, goyang kiri rasanya kepingin keluar cepat dari masjid dari majelis ini. Tapi kalau diajak sholawatan bu, ya, goyang kanan, goyang kiri sambil joget ya. ngerasa ngerasa nikmat dengar solawatan sehingga kita kepingin ya mungkin ada yang mendengar dari tempat-tempat kajian kita setiap malam ahad dibikin asaranya itu baca maulid ringkas. Kemudian nanti roti hadat, roti hadat dulu, kemudian baca maulid ringkas, mahalul giam baru kita isi pengajian. Pengajiannya tidak usah panjang-panjang. Pengajiannya tidak usah panjang, panjang yang penting istiqomah dan alhamdulillah sudah merata setiap malam Ahad kita pakai ya, pakai kalender Jawa ya. Pakai apa namanya? selapan ya. Pakai selapan nanti di ah, di ah, malam Ahad pon seperti tadi malam diinjeli desa Jeli. Ya. Kemudian malam Ahad Paing di Dono di atas. Dono kemudian malam Ahad Wage di Pelosok Kandang, malam Ahad keliwon di Tapan, malam Ahad Legi di Sumur Bumbung Ngantru. Ya. Bisa diikuti bareng-bareng dan jadwalnya insya Allah selalu akan kita umumkan agar agar para hadirin tahu dan harap dihadiri ya agar juga kita ingin menyenangkan para sohibul bait yang mengadakan acara ya. Terkadang kita pernah menghadiri majelis malam ahad ini yang hadir cuman tujuh orang bu. Ya. Yang hadir cuman tujuh, tujuh orang tidak apa-apa. Ya. Awal ya, awal kita kepingin jadi ulama itu yang babat alas ya. dari awal, walaupun satu orang, tapi nanti ke, seterusnya jadi orang yang yang banyak kita kepingin seperti itu dan lebih terasa dan lebih berkah orang seperti itu berjuang dari awal walaupun hanya mengajar satu orang tidak jadi masalah ya dan harap dihadiri majelis kita kemudian ada majelis setiap malam Sabtu Pahing ya. malam Sabtu Pahing di rumah Bapak Huda ya. Bapak Huda ya. Bapak Pak Pak Nurul Huda di rumah sana di Tanjung apa alamatnya saya tidak tahu pastinya itu setiap malam Ahad Jumat Jumat malam Pak ya. malam Sabtu malam Sabtu Pahing itu rutinan kita juga Selain itu nanti insya Allah akan ada majelis-majelis yang menyusul di sekitar Tulung Agung. Ya. Kemudian mohon doanya juga untuk perkembangan dakwah Al-Bahjah ya. Untuk pembangunan dan lain-lainnya agar lebih cepat karena waktunya sudah mepet, pembangunan harus sudah jadi karena kita sudah menerima pendaftaran anak-anak yang mau masuk ke sekolah SMP ya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تتركنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم يا الله Sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah Kumpulkan kami kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad Masukkan kami dan orang tua kami dan sanak keluarga kami dan handai tolan kami ya Allah ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad Ya Allah engkau yang maha melihat kepada hambamu ya Allah Engkau yang maha mengetahui tentang kami ya Allah Kami banyak dosa ya Allah Kami sering berbuat maksiat ya Allah Kami sering lalai darimu ya Allah Dan kami sering melupakan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Maka jauhkan kami dari kelalaian ya Allah Dan ampuni segala kesalahan kami ya Allah Baik dosa yang kecil ataupun yang besar ya Allah orang tua kami anak-anak kami, tetangga kami dan orang-orang yang hadir di majlis kami, orang yang mencintai kami dan orang yang benci kepada kami, ya Allah ampuni dosa mereka semua, ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari perkataan-perkataan yang menggunjing orang lain, ya Allah. Dan jikalau ada ternyata ya Allah orang yang menggunjing kami, yang membenci kami, memfitnah kami, ya Allah, beri hidayah kepada mereka, ya Allah dan jangan siksa mereka, ya Allah. Mereka saudara-saudari kami, ya Allah dan kami tidak rela melihat saudara-saudari kami kau siksa di api nerakamu ya Allah ampuni mereka ya Allah beri hidayah kepada mereka ya Allah ya Allah tumbuhkan di hati-hati orang-orang yang tinggal di sekitar pondok pesantren ini ya Allah untuk hadir di majelis-majelis mulia ya Allah beri hidayah kepada mereka ya Allah ya Allah orang tua kami ya Allah yang sedang berbaring sakit sembuhkan mereka ya Allah anak-anak kami yang sakit sembuhkan mereka ya Allah dan orang-orang yang biasa hadir di majelis ini ya Allah kok ternyata hari ini sakit sakit, tidak bisa hadir ya Allah. Angkat penyakit mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat wal afiah ya Allah. Ya Allah di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ya Allah yang punya hajat, kabulkan hajat kami ya Allah. Anugerahi kami ya Allah, beri hidayah kepada kami ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang terlilit hutang mudahkan kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah dan berkahi rezeki tersebut ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Berkahi anak-anak kami ya Ya Allah Berkahi toko kami Ya Allah Berkahi ladang kami Ya Allah Berkahi peternakan kami Ya Allah Dan berkahi anak-anak dan santri-santri yang belajar di pondok ini Ya Allah Ya Allah kami mohon berkahi pondok pesantren ini Ya Allah Dan berkahi majlis-majlis kami Ya Allah Ya Allah kami mohon ridhamu Ya Allah Ridho yang kau berikan kepada seluruh hambamu ini Ya Allah Ya Allah Yang terakhir yang kami mohon di majlis yang mulia ini Ya Allah Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah cabut nyawa kami dalam keadaan kami bersujud dengan khusyuk ya Allah cabut nyawa kami dalam keadaan kami bersolawat ya Allah cabut nyawa kami dalam keadaan kami beriktikaf ya Allah dan cabut nyawa kami ya Allah di kalah hati dan insan ini mampu mengucapkan kalimat yang agung dan mulia kalimat la ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدركنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله kami sangat merindukan dirimu wahai Rasulullah jangan pernah jauh dari kami kami umatmu ya Rasulullah kami umat yang kau banggakan wahai Rasulullah didik kami ya Rasulullah bimbing kami ya Rasulullah dan ya Allah jangan pernah cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad Dan hadirkan dalam tidur kami ya Allah Mimpi bertemu Nabi Muhammad Kami rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah Dan jadikan mata dan hati ini mampu memandang wajah Nabi Muhammad Yang penuh dengan cahaya ya Allah Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Ini yang mungkin bisa kita hadirkan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Sumarratu wal inayah. warahmatullahi wabarakatuh.